Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin jamaah salat maghrib masjid Pokong Raya rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian adab yaitu berkenaan dengan adab bertutur kata dari buku Adabut Takhatab karya Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu taala. Kita sampai di halaman 98 di paragraf yang terakhir di bab pembahasan tentang uh, menarik perhatian untuk menarik perhatian lawan bicara. Meminta keadaan termasuk bentuk <clears throat> menarik perhatian sebelum menyampaikan maksud adalah perkataan Masruq kepada Aisyah radhiallahu anha. Tatkala Aisyah berkata kepada Masruq, ada tiga hal siapa yang mengatakan salah satu dari tiga hal tersebut maka sungguh dia telah a'zumul firyah membuat kebohongan yang sangat-sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka kemudian masuk mengatakan wa mahunna apa tiga hal tersebut. Maka di sini kita jumpai e, cara dari Ibunda Aisyah untuk menarik perhatian dengan e, menyampaikan sesuatu hal yang global terlebih dahulu supaya orang penasaran baru beliau sampaikan apa yang ingin beliau sampaikan. Maka di antaranya Ibunda Aisyah mengatakan siapa yang mengatakan kalau Muhammad itu melihat Tuhannya saat Mi'raj faqad a'dhama 'ala Allahil firyata maka dia telah membuat kebohongan yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Qal wa kuntu muttaqian dan aku ketika itu dalam keadaan bersandar lalu aku berdiri duduk tegak kemudian mengatakan wahai umul mukminin angdirini wala takjilini wahai umul mukminin tolong lihat aku dan jangan tunggu aku perhatikan aku dan jangan tergesa-gesa nah, ini ini antara cara untuk menarik perhatian sebelum menyampaikan maksud ya, meminta pada lawan bicara untuk tolong sejenak perhatikan saya jangan tergesa-gesa kemudian masuk menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan <clears throat> Kemudian di antaranya contoh yang lain adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan alasan dan ilah kenapa jual beli ijon itu dilarang dalam Islam. Maka Nabi katakan, "Ara'aita in akhadallahu thamrata?" Apa pendapatmu jika Allah mengambil e, hasil kebun tersebut? Artinya gagal panen, gagal panen dibeli ketika masih dalam kondisi kembang atau berbunga sudah dibayar setelah itu ternyata gagal panen lalu fabima yastahillu ahadukum mala akhihi maka dengan alasan apakah salah satu kalian menghalalkan dan menikmati harta saudaranya maka Nabi katakan kepada petani ya, jika itu terjadi gagal panen sudah dibayar, sudah dibeli, lalu Anda wahai petani punya alasan apa? Memakan dan menerima duit tersebut yang tidak ada kompensasinya karena ternyata gagal panen. Maka karena alasan ini, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli ijon, yaitu membeli E, hasil panen ketika dia dalam kondisi masih kembang atau pentil atau masih muda yang belum bisa secara global belum bisa dijamin bisa dipanen nanti pada akhirnya Ya, kemudian berkenaan dengan ada berbicara maka ahyanan terkadang seorang itu boleh mengajukan pertanyaan dalam keadaan dia telah mengetahui jawabannya salafan dulu ya, dia telah tahu sejak dulu jawabannya akan tetapi dia menyampaikan pertanyaan ini dalam rangka memahamkan orang-orang yang duduk bersamanya dan mengajari mereka maka di antara ada berbicara adalah satu hal yang diperbolehkan orang itu bertanya tujuannya bukan untuk cari tahu namun tujuannya untuk mengajari yang lain dalil hal ini adalah Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejumlah pertanyaan untuk mengajari manusia yaitu para sahabat masalah agama sebagaimana dalam saya Muslim dari Umar radhiallahu anhu ala yang isinya pada saat kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari tiba-tiba muncullah di hadapan kami seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambut kepalanya. Lanjutannya hadis wafihi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Apakah engkau tahu siapakah tadi penanya yang bertanya tentang apa itu Islam, iman dan ihsan?" Umar mengatakan, "Saya tidak tahu dengan ungkapan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu." maka Nabi mengatakan dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian masalah agama. Ya. Maka di antara faedah dan kandungan dari hadis Jibril bolehnya bertanya tidak untuk bertanya namun untuk mengajari yang lain. Jibril bertanya padahal Jibril sudah tahu jawabannya. Oleh karena itu ketika mendapatkan jawaban dari Nabi, Jibril mengatakan sodakta anda benar para sahabat pun heran fa'ajibna Yes yas'aluhu wa Yusat Tikuhu. dia yang bertanya dia yang membenarkan dan status orang yang seperti ini Nabi katakan di ayat hadis e, secara sekilas secara lahiriah dia adalah penanya dan pada hakikatnya dia pengajar karena Nabi mengatakan yu'allimukum dinakum maka secara lahiriah dia penanya namun hakikatnya dia pengajar dan di sini kita jumpai uh, dalil uh, ya, kaidah salah satu kaidah fikih yang mengatakan bahwasanya uh, ya, penyebab itu mendapatkan hukum sebagaimana hukum pelaku. Karena orang yang bertanya ini tentu statusnya penyebab penyebab adanya penjelasan penyebab adanya pengajaran tentang apa itu Islam apa itu iman maka dia mutasabib penyebab namun eh, dia disebut dengan mubashir dia disebut sebagai pelaku pengajaran yu'allimukum dia mengajari kalian dia Jibril ini datang untuk mengajar. Dan realitanya dia tidak mengajar, dia bertanya. Maka hadis ini dalil kaidah fikih bahasanya penyebab itu mendapatkan nilai dan mendapatkan status sebagaimana pelaku. Kemudian di antara Memindalika dan di antara cara dalam menarik perhatian adalah menarik intibah, jazbil intibah menarik perhatian dan menjelaskan dengan menjelaskan ganjaran yang besar, balasan yang indah atau dosa yang besar dan dosa yang besar. Wadalika dan hal tersebut dilakukan sebelum menjelaskan perbuatan itu dalam rangka menarik pendengar wal mukhatab dan orang yang diajak bicara sehingga orang yang diajak bicara mitra dialog itu ya tasyawak penasaran untuk mendengarkan sesuatu yang menjadi sebab ya, didapatkannya ganjaran yang besar atau tercegah darinya hukuman yang menakutkan. Maka di antara cara dalam menarik perhatian yang Nabi contohkan ya, adalah menyampaikan sesuatu yang luar biasa secara global agar orang tertarik dan penasaran setelah itu baru disampaikan sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul terekam dengan baik oleh orang yang diajak berbicara contohnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada tiga jenis orang yang tidak akan Allah ajak bicara pada hari kiamat Allah tidak akan memandanginya dan tidak mensucikannya yuzakihim di sini boleh diterjemahkan dengan dua penerjemahan boleh diterjemahkan dengan yuzakihim dalam artian mensucikannya boleh juga diterjemahkan dengan la yuzakihim artinya tidak memujinya karena salah satu makna tazkiyah adalah pujian sebagaimana firman Allah wala tuzakku anfusakum janganlah kalian memuji diri kalian sendiri walahum adabun alim dan untuknya siksaan yang pedih maka Abu Dhar radhiallahu anhu bertanya siapakah mereka tiga orang itu wahai Rasulullah maka Abu Dhar itu yashtaq penasaran untuk mengetahui tiga jenis orang yang demikian merugi baru setelah maka Nabi menyampaikan secara global hukumannya demikian mengerikan. Ya, ya kemudian sehingga yang diajak bicara dalam ini Abu Dhar penasaran, akhirnya terdorong untuk bertanya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada Abu Dhar siapakah tiga orang itu. Itulah Al Musbil, seorang laki-laki yang menjulurkan kainnya lebih dari batas toleransi yaitu mata kaki wal manan dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian dan kebaikan kemudian orang yang melariskan barang dagangan dengan dengan menggunakan sumpah palsu dan di antara cara yang lain yang Nabi contohkan untuk menarik perhatian adalah takrir mengulang-ulang peringatan dan mengulang-ulang motivasi atau mengulang-ulang wasiat. Contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya, ketika menjelaskan bahaya saksi palsu Nabi katakan ala wa qaula zur wa syahadatu zur ingatlah dosa besar yang lain adalah ucapan yang palsu dan saksi palsu ya, kemudian Nabi Famazala yukariruha Nabi terus menerus mengulang-ulang kalimat tersebut sampai-sampai para sahabat kasihan dengan Nabi dan mereka batin berkata dalam hati laitahu sakata seandainya Nabi diam karena kasihannya mereka dengan Nabi yang terus-menerus mengucapkan kalimat itu. Contoh lain adalah sabda Nabi saw Alaihi Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku agar seorang muslim berbuat baik dengan tetangganya sampai-sampai aku mengira nanti jangan-jangan ujungnya adalah tetangga itu akan mendapatkan warisan dari tetangganya dicatatkan dilihatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah marfu'an sayuwarithuhu artinya ya ja'alulahu nasiban minal mirath ya, akan dijadikan untuknya satu bagian dari warisan dengan perintah Allah Azza wa Jalla meskipun itu ternyata tidak ya, sangkaan tersebut satu hal yang tidak terjadi namun ya, untuk menarik perhatian dan menunjukkan pentingnya sesuatu maka wasiat diulang-ulang demikian juga di antara cara menarik perhatian yang Nabi dicontohkan adalah bersuara yang keras lebih dari biasanya ketika diperlukan ini uhtija ilaihi ketika dibutuhkan maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika satu hari bersafar dan Nabi melihat para sahabat berwudu dan di antara para sahabat yang berwudu ada yang tidak sempurna dalam membasuh kaki sampai mata kaki sehingga banyak yang tumitnya itu kering dan tidak terkena air maka ketika itu Nabi berteriak fana dabi a'la sautihi maka dengan suara yang lantang Nabi teriak wailun lil aqab celakalah tumit-tumit yang kering tidak terkena belum tersentuh air wudhu menanar tumit-tumit tersebut terancam neraka ya demikian teriakan Nabi suara lantang Nabi ini Nabi katakan dua atau tiga kali. Di catatan kaki hadis ini diatkan Abu dan Muslim dan ini adalah salah satu hadis di Umdatul Ahkam dari Abdullah bin Amr radhiallahu anhuma. Beliau mengatakan takhallafa anna an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Satu ketika dalam satu safar yang kami lakukan Nabi e, tertinggal di belakang. Artinya para sahabat sudah jalan duluan, namun Nabi masih di belakang. Dan setelah itu mereka para sahabat rombongan ini istirahat. Waqat arhaqna arhaqatna as-salatu dan salat yaitu ketika itu salat asar itu menyusahkan kami. Maksudnya menyedihkan kami karena mereka belum salat asar padahal itu sudah di akhir-akhir e, waktu sholat asar. Oleh karena itu para karena ini sudah di akhir-akhir waktu sholat asar maka para sahabat cepat-cepat dalam berwudu karena tergesa-gesa maka banyak tumit yang tidak kena dan belum terkena air wudu. Wanahnu natawadu e, maka kami berwudu maka kami cuma mengusap kaki-kaki kami e, mengusap kaki-kaki kami tidak membasuhnya namun mengusap dan mengusap mengusap dengan tangan dan mengusap telapak kaki atau punggung telapak kaki dengan tangan itu bisa dipastikan uh, tumit tidak terkena air karena cara mengusap sebagaimana mengusap khuf itu cuma demikian Ini misalnya kaki maka cara mengusapnya demikian. Dan mengusap itu mengharuskan tidak semuanya tersentuh. Ketika seorang itu dalam kondisi boleh mengusap khuf atau kaos kaki yang tebal, maka caranya cuma demikian. Ini ini telapak kaki kemudian cuma diginikan. Ini, sehingga belakang tidak kena. Ini kalau untuk mengusap khuf sah. Ini, namun kalau untuk wudhu wudunya tidak sah. Ya, untuk wudhu, wudhunya tidak sah. Namun kalau untuk mengusap khob, ya yang benar caranya seperti itu. Tidak harus kemudian muter. Ya, tidak harus kemudian muter demikian untuk memastikan semuanya terkena dan tersentuh. Untuk mengusap khuf. Ini untuk mengusap khuf, caranya cuma demikian. Paling cuma uh, jari kelingking itu mutar dikit dan ini Eh, tidak uh, akan menyebabkan teratannya sentuhan. Nah ketika itulah maka fana ada a'la sautihi maka Nabi ya, bersuara dengan suara yang lantang ya, suara beliau yang paling tinggi berarti suara maksimal ya, suara maksimal yang beliau miliki wailulil aqab minan nar celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air untuknya neraka ya demikian Nabi teriakan di Nabi sampaikan dua atau tiga kali ya, maka di sini kita jumpai bahasanya niat baik semata itu belumlah cukup dalam Islam ada orang yang niatnya berwudu namun caranya keliru niatnya berwudu untuk sholat Eh, niat yang ikhlas untuk beribadah dan malah dapatnya neraka dan malah dapatnya neraka ini menunjukkan bahasanya niat baik, niat ikhlas, niat yang benar semata itu belumlah cukup. Harus diiringi dengan cara yang benar. Orang punya keinginan untuk sholat dan untuk itu dia berwudu terlebih dahulu, maka wudunya haruslah wudu yang benar. Di antaranya adalah the eh, tumit arus dipastikan basah ketika dia dalam kondisi tidak memakai khuf ya, atau tidak dalam kondisi memakai khuf dan kaos kaki tebal yang yang membolehkan untuk mengusap. Kemudian kita jumpai di sini bahasanya azab neraka itu ada dua macam, ada azab kulli dan ada azab juz'i. Maka di antara siksaan dalam neraka adalah siksaan parsial yaitu tidak seluruh badan misalnya siksaan karena tumit yang kering itu yang mendapatkan siksaan adalah tumit semata tumit yang kering itu saja tanpa punggung telapak kaki dan tanpa bagian yang lain maka adab di neraka tidak seluruhnya adalah adabun kulli siksaan yang bersifat general sebagiannya adalah siksaan yang bersifat parsial untuk bagian-bagian badan tertentu. Kemudian di antara cara untuk menarik perhatian yang di, e, pernah dipraktekkan dan dicontohkan oleh Nabi adalah talabul insaf minan nas, meminta dengan lisan untuk diam dari orang-orang agar orang-orang diam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Jarir saat hajatul wada istan sitin nasa dalam engkau suruh mereka-mereka manusia-manusia itu untuk diam Sumakal setelah semuanya diam Nabi menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan Nabi katakan latar tarji'u di kufaron Jalah kalian kembali setelah aku wafat Kufaron jadi orang-orang yang kafir Dan yang dimaksud dengan kafir di sini adalah kufur Asrar Kafir yang kecil yang tidak membatalkan iman dan di antara bentuk kekafiran kecil adalah yatriku ba'dukum riqaba ba'din sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain diatiatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu di catatan kaki beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku saat hajat wada istan sitin nasa e, suruhlah manusia untuk diam karena aku mau menyampaikan sesuatu yang penting untuk disampaikan. Kemudian di antara uh, di antara hal ini adalah at memastikan mencari kepastian minat saksi dari seorang person bisa ini berkenaan dengan berita yang dinukil darinya sebelum mencelanya dan sebelum memberikan arahan kepadanya. Sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abdullah bin Amr ibn Al As radhiallahu anhuma ketika Nabi mendapatkan laporan bahasanya istri uh, dari Abdullah bin Amr bin Al-As ini tidak uh, tidak terurus karena suaminya sibuk dengan ibadah, puasa ketika siang hari dan sholat malam sepanjang malam kalau malam hari. Maka Nabi panggil dan saat Nabi panggil Nabi tidak langsung e, mencercanya dengan celaan non Nabi memastikan benarnya berita yang sampai kepada beliau. Alam ukhbir, tidakkah aku mendapatkan kabar bahasanya engkau berpuasa setiap hari sepanjang tahun dan membaca Al-Quran, khatam Al-Quran setiap malam. Karena dengan sholat malam sepanjang malam. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian mengatakan, betul wahai, wahai Nabi Allah walam urid bidzalika ilal khaira dan aku tidaklah menginginkan dengan tindakan tersebut kecuali kebaikan maka niat baik semata belum tentu menyebabkan orangnya selamat dari celaan iya, maka sebagian orang punya prinsip saya niat saya baik tidak punya maksud jelek tolong jangan celah saya iya, maka ini satu hal yang tidak benar Ya, niat yang baik itu manakala tindakannya tidak benar, tidaklah menyelamatkan dan menolong seseorang dari hak untuk mendapatkan celaan. Maka lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, menegur dan mencela Abdullah bin Amr ibn Al As dengan Nabi katakan, sebenarnya cukup bagimu untuk puasa tiga hari saja setiap bulannya dan seterusnya hadis. Dan semakna dengan hal ini sejalan dengan perbuatan Nabi di sini tasabut terlebih dahulu sebelum memberikan komentar firman Allah taala wa orang-orang yang beriman inja akum fasikum binaba'in jika orang fasik datang kepada kalian dengan satu berita maka carilah kejelasannya jangan sampai kalian menimpakan pada sekelompok orang tindakan karena kebodohan lalu jadilah kalian nadimin menyesali apa yang telah kalian lakukan Kemudian di antara uh, yang Nabi contohkan berkenaan dengan masalah berbicara dan bertutur kata adalah tahyiju masyair nas, membangkitkan emosi e, orang lifi'lil khair agar dia bersemangat untuk melakukan kebaikan. Maka gaya berbicara dan cara berbicara semacam ini ini satu hal yang bermanfaat dan ini memiliki dampak yang baik dan indah untuk menyemangati dalam kebaikan atau bergelorannya kebaikan finufus dalam jiwa dan mendorong orang lain untuk melakukan kebaikan dan ya, etika ini atau kemudian cara berbicara semacam ini memiliki beberapa cara maka terkadang caranya cara untuk membangkitkan emosinya. Karena emosi dalam bahasa Indonesia tidak mesti artinya marah. Boleh jadi emosi itu artinya gembira, ya, boleh jadi emosi itu artinya sedih dan yang lain pokoknya tersentuh emosinya. Maka di antara caranya adalah dengan mengingatkan keistimewaan yang dimiliki oleh lawan bicara dan kelebihan yang dimiliki oleh nenek moyangnya, bapak dan kakeknya serta kerabatnya. Maka misalnya kita mau berkata kepada seseorang memotivasi dia untuk semangat belajar agama, untuk serius dan lebih sungguh-sungguh belajar agama dan dia adalah orang yang malas-malesan, maka kita sebutkan keistimewaan yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh orang yang berbicara, diberikan nasihat dan tidak dimiliki oleh yang lain ya kita katakan ya ibn ulama wahai anaknya seorang ulama bapakmu kiai besar nah kamu kok lidaliti seperti itu ya, aras-arasan ngaji bapakmu kiai ya. bapakmu alim ya, abu karojulun alim ayahmu adalah seorang yang berilmu yang mumpuni dalam agama wajah tuka alim bapak simbahmu kakekmu juga ulama Wabaitukum baitu ilmin. Maka engkau lahir di tengah-tengah keluarga yang penuh ilmu. Ya. Keluarga yang penuh ilmu, ayahmu, ya, ustadz, kiai, bapakmu, ya, kiai karismatik di daerah ini, pamanmu, ya, itu mubalik besar, pak demo, ya, itu juga orang yang peduli dengan agama, kok eh, ini semua lingkungan keluargamu adalah keluarga ilmu ya, kok muncul ya, sesuatu yang nah, aneh daripada yang lainnya ya, maka kita sebutkan ini engkau berasal dari keluarga ilmu keluarga penuh ilmu itu satu kelebihan yang ada pada dirimu dan tidak ada pada saya keluarga saya ya, bapak saya semua eh, ini buruh tani ini apa nah Eh, dan sebagainya ya, engkau memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain ya, di antaranya yang yang sedang berbicara kepadamu maka atas alasan apa engkau malas malesan belajar agama ayo serius belajar agama biar sempurna kelebihan yang ada pada dirimu ada kelebihan nasab dan ada kelebihan ya, asal muasal keluarga dan ada kelebihan eh, orangnya Fa'akbil alal ilmi Karena engkau adalah <coughs> Berasal dari keluarga yang penuh dengan Perhatian terhadap ilmu Fa'akbil maka Ayo perhatianlah dengan ilmu agama Wahmil liwa'ahu, liwa'ahu. Maka bawalah ya, Peganglah bendera ilmu Khalfan li'abaika sebagai Generasi pelanjut dan pengganti Bapak dan Ya, nenekmu, bapak dan kakek-kakekmu. Contoh yang lain semisal kita katakan kepada orang yang ingin maju ke medan perang dan perang ketika itu adalah perang yang syar'i, perang untuk memerangi orang kafir dan orang-orang yang keras kepala, maka kita katakan wahai anak ya, seorang pemberani ayahmu adalah seorang jagoan pemberani takodam ayo maju ya, jangan ragu fabaris ya, maka ayo lakukanlah mubarozah ya mubarozah itu diantara cara berperang yang uh, eh, diantara satu bagian dari peperangan yang terkenal di masa silam itu sebelum berkecamuknya ya, bertemunya dengan dua pasukan ketika dua pasukan itu saling berhadapan-hadapan maka masing-masing dari dua pasukan ini mengeluarkan jago-jagonya untuk perang tanding siapa yang mati di antara e, keduanya ya, kegiatan ini disebut dengan sebutan mubarozah dan tidak akan maju di area semacam ini kecuali orang-orang yang jago berperang, jago kelahi, jago memainkan senjata dan itu semua adalah dimiliki uh, oleh orang-orang yang memang gagah berani. Ya ibna abtal wahai anak seorang pahlawan, anak para pahlawan al-mughawir. Taqaddam ayo maju faqatil. Ayo ber berperanglah. Maka antakulah sebagaimana anda katakan kepada orang yang anda ingin agar dia bersedekah kepada fakir miskin. Wahai, wahai anak orang-orang yang eh, anak eh, para dermawan, ya, para donatur tasaddak ayo bersedekah ya, bapakmu adalah orang yang dermawan kakekmu adalah orang yang dermawan dan seterusnya Fajatukal fulani bana masjidan Kakekmu dulu itulah yang bangun masjid itu Pamanulah yang bangun dengan biaya pribadi ya, Rumah sakit itu Li'ilajil marda untuk mengobati orang-orang yang sakit Sedangkan ayahmu adalah seorang yang tidaklah membiarkan satupun pintu-pintu kegiatan sosial kecuali dia punya saham dan peran di dalamnya. Maka kalimat-kalimat semacam ini bisa membangkitkan emosi, membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan hal yang ma'ruf dan melakukan kebajikan. Walidha walihada dan gaya berbicara semacam ini dan bertutur semacam ini memiliki dalil dari Al-Quran ya, yaitu ayat-ayat yang dibuka dengan ya ayyalladina amanu ya. maka ya ayyalladina amanu wahai orang-orang yang beriman itu maknanya adalah wahai orang-orang yang mulia wahai manusia-manusia istimewa anda memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain yaitu iman Ya, yang tidak dimiliki oleh sembarangan orang maka lakukanlah demikian dan demikian maka Al-Quran mengajari kepada kita untuk ketika kita mau mendorong dan memotivasi orang untuk melakukan kebaikan maka panggil dia beri mukaddimah beri pengantar dan pengantarnya adalah dengan mengingatkan adanya kelebihan dan kemuliaan yang ada pada dirinya dan itu real dan nyata dan bukan dusta yang tidak dimiliki oleh ya, semua orang. Anda manusia-manusia mulia dengan iman yang tidak Allah berikan kepada yang nikmat ini tidak Allah berikan pada sembarangan orang. Ayo mari lakukan kebaikan dan di antara bentuk kebaikan adalah demikian. Mari hindari kejelekan dan di antara bentuk kejelekan adalah demikian dan demikian. Maka di ayat ini di surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang mulia dengan iman, satu nikmat yang ya, tidak Allah berikan kepada semua orang tidak Allah berikan kepada anaknya seorang nabi yaitu Nabi Nuh tidak Allah berikan kepada bapak seorang nabi yaitu Nabi Ibrahim ya, satu nikmat yang tidak Allah berikan kepada paman seorang nabi ya, paman nabi paman dari seorang nabi yang paling mulia itu ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda istimewa Anda adalah manusia-manusia luar biasa istimewa Eh, oleh karena itu selainnya anda menghindari kejelekan dan diantar kejelekan adalah la tuqatimu baina Janganlah engkau lancang mendahului Allah dan Rasulnya. Maka makna kalimat ini wahai orang yang beriman kepada Allah dan percaya dengan Rasulnya dan yang mengikrarkan dan mengimani hari berbangkit dan hisab mengimani surga dan neraka yang beriman dengan bahasanya Al-Quran dari sisi Allah Anda adalah manusia-manusia istimewa Anda manusia memiliki kelebihan oleh karena itu selainnya Anda menjauhi kejelekan dan di kejelekan adalah lancang mendauli Allah dan Rasulnya ada satu masalah ya, dan ini mau sebelum kemudian dibahas apa hukumnya menurut agama Anda katakan menurut saya ini boleh atau ini tidak boleh Dan demikian juga contoh yang lain. teman wahai anak keturunan, orang yang kami bawa bersama Nuh. Ingatlah bahasanya nenek moyang kalian yaitu Nuh, abdan syakura adalah seorang hamba yang sangat luar biasa dalam bersyukur. Artinya, wahai anak keturunan orang-orang saleh. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang Allah bawa dalam perahu bersama Nabi Nuh maka ingatlah kesolehan nenek moyang kalian karena tidak ada yang naik di kapal bersama Nuh kecuali orang yang beriman maka hendaklah jadilah kalian orang-orang yang bersyukur karena sungguh nenek moyang kalian yaitu Nuh adalah seorang hamba yang bersyukur dan contoh yang lain adalah firman Allah Ta'ala Wahai Bani Israel Ingatlah nikmat-nikmatku Yang telah aku berikan kepada kalian dan sungguh aku telah melebihkan kalian di atas semesta alam di zaman itu. Maknanya adalah wahai anak keturunan seorang nabi yang saleh yang dia adalah bernama Israel yang dia adalah seorang nabi dan dia adalah nama lain dari Yakub. Ya, maka nenek moyang kalian adalah orang yang baik. Kalian semua keturunan seorang nabi maka jadilah kalian orang yang soleh sebagaimana nenek moyang kalian dan ingatlah bahasanya aku yaitu Allah telah melebihkan kalian lebih dari lebih mulia daripada semesta alam. Ya, maka ini menunjukkan bahasa Al-Quran mengajari kepada kita ya, adab, etika, ya, cara yang baik dalam menyemangati orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang dari kejelekan. Ingatkan dia, kasih mukadimah. Mukaddimah isinya adalah sampaikan kelebihan yang dia miliki yang ini tidak dimiliki oleh semua orang dan itu kelebihan yang real dan nyata dan bukan dusta dan mengada-ada. Ya. Maka tentu e, nasihat dan motivasi semacam ini itu bisa membangkitkan uh, membuat orangnya betul-betul termotivasi. Ya, nasihat yang boleh jadi itu pedas dan keras ya, itu